Di saat itulah kita akan perhatian kepada nas-nas yang berbicara tentang tauhid. Berbicara tentang pengesaan Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah Dan kalau kita boleh jujur kepada diri kita Alangkah banyaknya nas-nas di dalam Al-Quran tentang Tauhid Yang tidak kita hayati Sebagaimana penghayatan yang seharusnya Kita ambil contoh Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala Menyatakan Inna Allah kana sami'an basira sesungguhnya adalah Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Ini adalah tauhid, asma wa sifat yang menerangkan Allah ingin menerangkan kepada kita hai manusia Allah yang kalian ibadati yang ibadati itu maha mendengar Allah yang kalian ibadati itu maha melihat. Penghayatannya adalah apapun yang kalian ucapkan tidak akan mungkin tersembunyi dari pandangan dari pendengaran Allah. Apapun yang kalian kerjakan tidak akan mungkin bisa kalian sembunyikan dari pandangan Allah. Kemana kalian akan lari? Di mana kalian akan bersembunyi? Bagaimana kalian akan menyembunyikan perkataan kalian, perbuatan kalian di hadapan Allah? Yang mana Allah yang mengibadati itu Maha mendengar segala-galanya Maha melihat segala-galanya. Oleh karena itu, jauhkan diri Anda dari hal yang akan dilihat oleh Allah yang tidak Dia senangi. Jauhkan diri pada diri Anda daripada perkataan yang akan didengar oleh Allah yang tidak Dia sukai. Karena apa gerangan nasib Anda ketika Anda senantiasa mempertontonkan kalimat, mempertontonkan kelakuan yang tidak baik kepada Allah, memperdengarkan kalimat yang tidak baik kepada Allah Tabaraka taala pencipta Anda. Mana penghayatan-penghayatan seperti ini yang singgah di dalam tadabbur kita tentang ayat-ayat Allah taala? Namun ketika para ulama ahli-ahli tauhid membaca Kalimat ini memberikan memberikan nasihat berharga untuk mereka. Sementara banyak orang yang membaca ayat ini lewat begitu saja. Seolah-olah informasi itu sama dengan informasi yang lain. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sama informasi dengan besok ada kajian. Tidak ada makna yang ter terkandung. Tidak ada penghayatan yang bisa diambil, tidak ada petikan hikmah berharga. Padahal di sana terdapat pelajaran penting, terdapat ancaman berat, terdapat teguran keras dari Allah ketika Allah mengatakan Inna Allah kana sami'an basira. Ini semuanya dikarenakan kelalaian kita mentadabbur ayat-ayat Allah wa taala, terutama yang berbicara tentang Allah yaitu ayat-ayat tauhid dan nyaris tidak ada lembaran Al-Quran yang kosong daripada Tauhid. Nyaris tidak ada lembaran yang kosong daripada Tauhid. Ima Tauhid Rububiyah, Ima Tauhid Uluhiyah, atau Tauhid Asma'ul Sifat. Tidak ada yang kosong. Mungkin Allah bercerita tentang kekuasaannya, kemampuannya, kehebatannya. Mungkin Allah bercerita tentang perintah kepada manusia untuk selalu mengesakannya, tidak menyekutukannya. Atau Allah bercerita tentang dirinya dan sifat-sifatnya. Tidak ada lembaran Al-Quran yang kosong daripada Tauhid. Maka butuh kita mencermati, mempelajari kitab Tauhid lebih supaya kita kemudian juga bisa menghayati ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menukilkannya banyak di dalam Al-Qur'an, itu menandakan butuhnya kita manusia terhadap ilmu tersebut. Dan tidak ada di dalam Al-Qur'an ilmu yang lebih banyak daripada ilmu tauhid. Pertanyaan pertama Ustadz Agar tak ada syubhat lagi di kepala kami Apakah setiap orang musyrik Akan masuk Islam Apakah setiap orang musyrik akan masuk Islam? Rasulullah SAW bertanya kepada mereka tentang iman kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Sejak kapan ada pembagian tauhid dan dalil-dalilnya dari Nabi saw, Alaihi Wasallam, sahabat dan tabiin? Muslim yang hanya bertauhid rububiyah saja, apa sama dengan orang kafir musyrik? Siapa guru Ibnu Taimiyah? Perlu kita ketahui kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah bahwa menamakan suatu nama yang bendanya ada di zaman Rasul itu bukanlah perbuatan bid'ah. Bendanya ada di zaman Rasul. Tapi kita buatkan untuknya nama itu bukanlah kesalahan. Bisa dipahami? Contoh, sebuah tempat miqat di kota Madinah. Miqat itu di zaman Rasul, namanya Zulhulaifah. Di zaman Rasul sendiri, miqat itu sudah ada. Sekarang nyaris berubah nama Zulhulaifah, orang nggak kenal nama Zulhulaifah. Orang menyebutnya tempat itu sekarang dengan Bir Ali. Apakah ini batin? Terjadi pergantian nama di zaman Rasul, tempatnya bernama Juhfah. Tempatnya mikotnya Ahlu Syam. Sekarang orang tidak menyebutnya Juhfah. Sekarang orang menyebutnya Rabil. Bendanya itu juga. Barangnya itu juga. Nama sudah berbeda. Apakah ini batin? Tidak batin. Demikian juga permasalahan memberi nama kepada permasalahan-permasalahan tauhid. Bukankah Rasulullah menyuruh para sahabat untuk meyakini Allah pencipta mereka, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka, Allah yang memberikan mereka rezeki, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat. Bukankah Rasulullah mengajarkan itu kepada para sahabat? Yang seperti ini dikelompokkan oleh para ulama dengan sebutan tauhid rububiyah yang tauhid rububiyah ini pun diyakini oleh orang Quraisy. Lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kalau kamu bertanya kepadanya, siapa pemilik langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang Quraisy menjawab, Allah. Milik siapa seluruh langit dan bumi dan seluruh yang apa yang ada di isinya? Milik Allah. Siapa yang mengatur seluruh urusan? Orang Quraisy menjawab, Allah. Allah yang mengatur seluruh urusan. Oleh karena itu para ulama memberikan kalimat orang Quraisy mengerti tauhid rububiyah. Orang Quraisy mengerti tauhid rububiyah, tapi lihat perjalannya. Apakah pengakuan mereka kepada Allah tentang sebatas itu membuat mereka diakui sebagai orang muslim di zaman Rasul? Jawabannya tidak. Maka ketika para ketika itu para ulama membuat kaidah yang tidak lari daripada keadaan yang ada di zaman Rasul bahwa tauhid rububiyah semata tidak membuat orang masuk Islam. Jadi jangan terkecoh oleh penamaan. Jangan terkecoh oleh apa? Penamaan. Kapan Rasul mengatakan rukun Islam itu lima? Kapan? Ada kalimat dari Rasul, rukun Islam, rukun iman. Kapan? Coba tunjukkan ayatnya di mana, hadisnya ada di mana. Enggak ada. Kata rukun enggak ada di situ. Kata rukun tidak ada di situ. Pernahkah Rasulullah SAW berbicara rukun sholat itu 13 syarat sah sholat 5 Pernahkah Rasulullah mengatakan itu? Mana hadisnya? Lalu dari mana ulama mengatakan ini rukun, ini syarat sah, ini mentadabur ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dan melihat ini batal kalau dilakukan berarti rukun ini sebelum dilakukan sholat kalau ini tidak ada berarti sholat nggak boleh seperti wudhu ini syarat berarti sebelum masuk waktu belum boleh sholat syarat masuknya waktu Adapun Nabi tidak pernah membagi-baginya menjadi rukun Islam ada sekian, rukun sholat ada sekian, syarat sah sholat ada sekian. Namun kenapa rukun dan sah itu ada di dalam pembacaan para ulama ahli fikih? Sebagaimana tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ada dalam pembicaraan para ulama akidah. Mereka mentadabur menistiqra dalam bahasa orang Arab, membaca sejarah para nabi dan kemudian mengelompokkan yang sama yang sama dikelompokkan. Setelah ayat dibaca, setelah kitab-kitab tentang hadis-hadis tauhid dibaca, dilihat ada kelompok-kelompok tentang mengisahkan Allah di dalam segala perbuatannya, penciptaan, pengaturan, kepemilikan, mendatangkan yang bermanfaat, yang menolak mudarat, yang mendatangkan rezeki hanya Allah. Ini dikelompokkan dalam satu kelompok disebut oleh para ulama tauhid rububiyah. Kemudian ada perintah lagi, kalau kamu beribadah hanya kepada Allah. Kalau tadi kita yakini Allah pencipta. Sekarang kalau kita berbuat hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, takut hanya kepada Allah, itu ada di dalam Al-Qur'an kan? Dikelompokkan lagi. Ini per, yang tadi perbuatan Allah, Wajib diesakan Allah dalam perbuatan. Yang sekarang ini perbuatan hamba. Kita yang berbuat. Hanya kepada Allah semata. Jangan sekutukan Allah. Yang tadi perbuatan Allah mencipta, mengatur, memberi rezeki. Lihat. Yang sekarang ini, perintah sekarang ini untuk bertauhid, perintah dalam perbuatan kita dikelompokkan lagi. Takut hanya kepada Allah. Harap hanya kepada Allah ingin keselamatan mintanya kepada Allah, ingin pengalaman rezeki mintanya kepada Allah, ingin diturunkan hujan mintanya kepada Allah. Dikelompokkan lagi, disebut oleh para ulama tauhid uluhiyah. Kemudian ada kelompok lagi, bukan soal penciptaan tapi soal nama Allah Sang Khalik. Bukan soal Allah mendengar tapi nama Allah Tabaraka wa taala As-Sami' Al-Basir. Dan yang lainnya. Al-Aliyul Kabir, Al-Muta'al, Al-Ghaffar. Disebut nama asma dan sifat. Jadi tidak ada bid'ah di dalam hal yang seperti ini. Yang bid'ah itu di zaman Nabi tidak ada kita buat. Itu yang bid'ah. Di zaman Nabi ada, namun belum tercetus penamaan rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Kemudian untuk mendekatkan pemahaman kepada masyarakat, para ulama membaginya ke dalam uluhiyah asma wa sifat dan dan apa? rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka ini bukanlah bid'ah. Kalau kemudian bertanya kapan adanya, wallahu alam, saya pernah membaca kitab dikarang pada tahun 200 Hijriah itu sudah ada pembahasan tentang rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan saya secara secara secara tahun pasti tidak tahu kapan mulainya penamaan ini. Namun kitab-kitab tauhid di di tahun 200 seperti kitab tauhidnya Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Itu kitab tauhid di abad 2. Itu sudah membahas masalah rububiyah, uluhiyah dan husna. Allah alam apakah sahabat, apakah tabi'in dan yang lainnya. Siapa guru-guru Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah berkelana dunia mencari ilmu. Walaupun guru-gurunya tidak setenar dirinya. Silakan baca dalam biografi Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkelana menuntut ilmu. Beliau berkelana menuntut ilmu. Sebagaimana kita bertanya, siapa guru Imam Muslim? Bukan tidak punya guru, tetapi memang nama guru-gurunya tidak setenar nama beliau bagi kita, tapi bagi para ulama ahli sejarah guru-guru mereka ternama. Guru pertama Ibnu Taimiyah ayahnya Abdul Halim, seorang ulama di zaman mereka. Selamat seorang ulama di negeri mereka wallahu taala. Kemudian orang musyrik masuk Islam apakah Rasul bertanya tentang tauhid rububiyah uluhiyah Mungkin pertanyaannya bukan tauhid rubiah dan uluhiyah seperti yang saya katakan. Akan tetapi bukankah mereka wajib meyakini Allah yang harus diibadati, Allah yang harus diibadati, Allah yang harus ditakuti. Karena Rasul mengajarkan itu kepada para sahabat. Iya, berarti Rasulullah mengajarkannya. Soal penamaan, Allah bukan suatu hal yang bid'ah. Karena maaf ikhwan fiddin, perlu kita ketahui adanya ahlul bid'ah yang sekarang mengatakan memberikan tauhid seperti penamaan-penamaan seperti itu bid'ah. Kalau begitu banyak sekali yang bid'ah. Penamaan salat tahiyatul masjid bid'ah. Penamaan musola bid'ah. Penamaan surau bid'ah, penamaan langgar bid'ah. Apalagi yang tidak bid'ah? Sesuatu yang jenisnya ada di zaman Nabi walaupun disebut dalam bahasa yang berbeda. Itu tidaklah bid'ah. Karena yang bid'ah itu ibadahnya tidak ada di zaman Rasul. Perkaranya tidak ada di zaman Rasul, dibuat sendiri. Namun kalau mentelaah kehidupan Rasul lalu membuatkan nama untuk itu, ketika itu belum belum ada di dalam hadis, belum ada penamaan itu dan itu untuk mendekatkan pemahaman kepada para penuntut ilmu itu kebaikan. Sungguh pun demikian, perlu kita ketahui, tauhid itu satu. Tauhid itu satu. Namun yang satu itu tiga pembahasan. Jadi jangan anggap terpisah. Oh tauhid rububiyah sendiri, tauhid uluhiyah sendiri, tauhid sifat sendiri. Tauhid itu satu, tauhid mengesahkan Allah. Namun dalam pengesaan Allah ada tiga sub pembahasan yang harus diesahkan. Esahkan dia dalam perbuatannya, esahkan dia dalam perbuatan kita beribadah, esahkan dia dalam nama dan sifatnya. Dan semuanya pengesaan. Satu tindakan yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai pelatihan sholat khusyuk yang dilakukan orang di Kota Pekanbaru, Abu Sung Abu Sangkan. Saya diajak dan ragu. Saya pernah membaca buku Abu Sangkan itu dengan tema yang sama pelatihan sholat sholat khusyuk. Yang saya lihat ilmu yang ada di dalamnya ilmu meditasi. Saya hanya membaca bukunya. Saya tidak pernah ikut pelatihannya. Tapi ilmu yang di dalamnya saya baca dia menggali ilmu meditasi barat, menggali ilmu meditasi Cina, yang dan Ying apa? Yang Ying apa? Yang dan Ying ya. Apa? Yin Yang. Ya terserah lah mau Ying mau Yang. Jadi ilmu meditasi kemudian dimasukkan ke dalam pola pola tawat, pola sholat. Tak seperti itu sholat. Memang meditasi itu konsentrasi, maka ketika meditasi itu dibawa ke dalam sholat, Mungkin cocok, tapi bukan itulah khusyuk. Insya Allah lihat aja orang yang latihan sholat khusyuk. Dua minggu, seminggu, satu bulan, dua bulan tak sholat khusyuk, hilang lagi khusyuk itu. Karena khusyuk itu berangkat dari iman, ya Iman bagaimana Allah Taala melihat kita sholat, mendengarkan kita berdoa kepadanya. Penghayatan bahwa Allah melihat kita, kita melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah, maaf. Itu yang iman, itu yang membuat kita khusyuk. Bukan kemudian dihayati hmm, alam semesta angin, air ketika mengeruk rasakan. <laughs> Ya, seperti yang dikatakan Abu Sangat dalam kitabnya rasakan indahnya air mengalir itu di itu pemaksaan. Ya. Dan yang lebih beratnya adalah dia tidak mengambilnya dari Rasul, tapi dia mengambilnya dari ilmu meditasi. Penggabungan antara ilmu meditasi dengan seperti Masalah ini, Bapak. menamakan Allah dengan penyebutan Allah yang ahli arsitek itu mengangkat Allah semakin tinggi atau menurunkan derajat Allah? Mengangkat Allah menjadi tinggi atau menurunkannya? Sama dengan menyebutkan Rasulullah itu pahlawan reformasi. Itu mengangkat derajat Rasul atau menurunkannya? Menurunkan karena ada orang ahli arsitek lainnya, ada pahlawan reformasi lainnya. Tapi kalau Allah Nggak ada yang lain selain Allah. As-Sami al-Basir tidak ada selain Allah. Rasul tidak ada selain Rasul. Umat terakhir tidak ada selain Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita berikan sesuatu yang bisa berkaitan bisa ke Allah, bisa ke yang lain. Ini bukannya pengangkatan atau pengisahan Itu yang pertama. Malah ini menurunkan derajat Allah. Yang kedua, Allah tidak pernah menyebut namanya arsitek. Tidak pernah. Kenapa kita tidak cukupkan dengan kalimat yang ada di dalam Al-Quran? Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Cukup. Ada kalimat-kalimat yang hak yang ada di dalam Al-Quran. Cukup untuk hal yang seperti ini. Sang pencipta dari tidak ada menjadi ada. Mana pencipta sekarang yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada? Tidak ada. Apa kita tidak tidak heran melihat kita ini? Kita ini apa asalnya? Air. Coba cari sekarang pengusaha atau arsitek ulung atau pencipta ulung. Dari air bisa menjadi kambing gitu. Bisa disembeli, bisa jadi kerbau gitu. Coba. Makanya Allah menyebutkan mimma kulit Tidakkah kalian melihat dari apa kalian diciptakan? kulit Khuliqa mimba Manusia diciptakan dari air. Dari air. Allah menciptakan manusia dari air. Namun kita kagum kepada spesialis ahli kandungan, nggak kagum kepada Allah. Padahal spesialis ahli kandungan sampai sekarang belum selesai, selesai kandungan itu dia pelajari sampai sekarang. Orang lahir terus bermiliar-miliar, ilmu spesialis kandungan belum kelar-kelar sampai sekarang. Masa kita kagum kepada spesialis ahli kandungan? Tidak kagum kepada Allah. Allah. Kita kagum kepada astronomi. Eh baru mendarat di bulan aja udah udah bangganya luar biasa. Allah menciptakan bulan sudah berapa miliar, sudah berapa ribu tahun sudah bulan itu ada. Dan Allah menciptakan yang lebih besar daripada bulan. Siapa yang bisa mendekat ke matahari? Jadi aneh manusia ini yang tidak kenal kepada Allah akhirnya mengagungkan sesuatu yang tidak tidak tidak ada perbandingan antara ke, ke, kehebatan Allah dengan kehebatan manusia. Namun manusia kagum dengan manusia, tapi tidak kagum kepada Allah pencipta. Itulah syaitan pandai wallahu alam. Apa hukumnya dalam suatu acara pertemuan seorang pemimpin mengucapkan kata-kata, "Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing." Di mana dalam pertemuan itu dihadiri penganut agama yang berbeda-beda. Apakah pernyataan itu apakah pernyataan tidak mengandung kesyirikan? Ini kesyirikan yang jelas ini. Kok tidak mengandung kesyirikan sih? Orang Kristen disuruh berdoa dengan Kristennya. Orang Yahudi disuruh berdoa dengan Yahudinya. Orang Katolik dengan dengan Katoliknya. Dan diyakini itu semua adalah doa yang bisa didengar. Ya ahli, Mana ada. Doa orang-orang dolal akan didengarkan oleh Allah Taala. Kecuali dalam keadaan darurat. Orang yang makan orang muslim, orang muslim, muslim. Tahu muslim? Muslim makan haram, minum haram, Allah tidak kabulkan doanya. Bagaimana kalau orang bukan orang muslim? Ketika mari kita berdoa pakai keyakinan kita masing-masing. Kita kita legalkan seluruh kesyirikan yang ada di depan mata. Apakah itu bisa dilakukan oleh seorang ahli ilmu? Mau Kalau kita yang ada di situ, kalian yang sering Islam jangan berdoa, tidak berguna. Yang muslim berdoa. Kalian masuk Islam dulu, baru doa akan insya Allah bisa diterima oleh Allah. Tidak ada artinya kalian berdoa. Kemudian ketika utusan dari umat Islam satu, tolit satu, Protestan satu, Buddha satu, Hindu satu. Bukankah itu maknanya mengecilkan umat Islam? Umat Islam di Indonesia 80%, wakilnya cuma satu. Buddha berapa persen? Wakilnya juga satu. Protestan berapa persen? Wakilnya juga satu. Ingin menyamaratakan ini pengecilan. Kalau utusan, ya ikut banding 80 persen berarti 8 utusannya. Setengah persen, setengah utusannya. Semua itu adalah ingin melanggengkan negara demokrasi. Yang tidak peduli kepada agama, pedulinya kepada persatuan nasional. Allah dan kita tidak setuju dengan cara-cara yang seperti itu. Bagaimana caranya menanamkan tauhid yang benar kepada anak-anak generasi muda kita? Beraneka ragam, tergantung kondisi dan keadaan. Ketika kita berjalan Tidakkah kita melihat mempertontonkan kepada mereka langit, bumi, tumbuhan? Tidakkah kita mengajak mereka untuk selalu Wahai anakku, Allah maha mendengar apa yang kamu lakukan. Ketika dia mau pergi, Allah melihat seluruh yang kamu kerjakan. Jangan pertontonkan sifat yang tidak baik kepada Allah, akhlak yang tidak baik kepada Allah. Walaupun ibu tidak melihat, nah, tapi ayah melihatmu. Tapi Allah melihatmu. Walaupun ayah dan ibu tidak bersamamu, Allah bersamamu. Itu penting. Ya, Allah taala. Ustaz, apa keutamaan menghafal asma dan sifat Allah? Hafal dan menghayati maknanya, hafal dan me menjalankan tuntunannya dan tuntutannya membuat orang-orang masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Lillahi tis'un wa tis'una man man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang meliputi semuanya akan masuk surga. Meliputi semuanya bukan hafal saja, tapi hafal dan paham dan menjalankannya dalam kehidupan. Seperti yang kita katakan tadi, ketika asma'nya nama nama Allah adalah Sami', Allah Maha mendengar, kita tidak ingin kalimat yang tidak benar keluar sehingga didengar oleh Allah. Dan begitu seterusnya. Ketika Allah mengatakan Ghaffar, Allah Maha Pengampun, kita selalu minta ampun kepada Allah. Ketika Allah adalah Tawwab, kita selalu bertobat kepada Allah. Jadi memahami, mengetahuinya dan memahaminya dan mengamalkannya. Itu yang akan membuat kita mendapatkan keutamaan masuk surga, bukan menghafalnya. Sehingga ada sebagian majlis melafazkan asmaul husna lafaz. Melafazkan asmaul husna lafaz. Dan itu direkam di masjid-masjid. Wallahuladhi terus. La ilaha illa terus. Dan kemudian disenandungkan. Bukan itu. Tidak seperti Rasul tidak melakukan, Nah ini kalau ini kita katakan binah benar. Rasul tidak melakukannya. Tidak mensenandungkan dengan cara yang seperti itu. Allah Apakah boleh dalam sholat berjamaah kita sendawa dan menguap yang bunyinya mengganggu jemaah lain? Sebesar apa sih bunyi menguap? Wah, begitu. Kadang-kadang pertanyaan dibuat-buat. Maaf ya, kadang-kadang pertanyaannya dibuat-buat. Kalau sendawa, ya keluarkan kalau memang memang itu. Tapi jangan gitu. Sedangkan tidak dalam sholat saja mengganggu, apalagi dalam sholat. Kalau dibuat-buat. Tapi kalau berjalan apa adanya, normal. Berjalan apa adanya, normal dia. Tapi kalau dibuat-buat itu lain cerita. Apalagi niatnya untuk mengganggu orang sholat. Dosa. Kalau saya berkomunikasi dengan atasan saya, orang yang orang asing, saya berjanji mengerjakan pekerjaan sesuatu besok. Tentu saya tidak bisa mengatakan kepadanya insya Allah. Bagaimana hal ini Ustaz? Tentu saya tidak bisa mengucapkan dengan insya Allah dalam bahasa Inggris. Hmm. Bagaimana hal ini Ustaz? Ya insya Allah dari kita. Saya akan kerjakan besok. Insya Allah untuk kita. Allah Allah berkehendak. Apa contoh lain dari kesalahan Yusuf Qardawi? Baca buku saja. Saya nggak mau panjang lebar karena tidak ada juga mujurnya. Cari bukunya kalau memang kita selama ini penggak, penganutnya suka dengannya, baca bukunya. Syekh Mukbil Hafizahullah telah mengarang buku dan yang lainnya. Silahkan baca buku mereka. Kadang-kadang kalau kalau sebuah nama orang yang seperti itu tidak tidak masyhur, tidak perlu kita sebut-sebut lebih daripada kebutuhan. Silahkan baca bukunya. Ada Tardawi fil Mizan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun saya tidak tahu terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam judul apa gitu. Namun saya sudah melihat terjemahan. Saya punya bukunya Al-Qardawi fil Mizan. Namun saya tahu ada terjemahannya cuman lu tidak tidak tidak hafal apa terjemah apa apa judul redaksi dalam bahasa Indonesia. Saya meminjam sendal untuk pergi wudhu sebelum isya. Tapi Pak, tadi Pak Ustadz, sementara orang yang punya sendal saya tidak tahu apakah benar yang saya lakukan. Jadi sebelum pergi kita ambil sendal orang masuk masjid. Tinggal perhatikan saja. Kalau sendal itu yakin kita orang punyanya tidak akan marah. Tidak apa-apa. Misalnya sendalnya sendal swallow, kan tahan air. Tapi kalau kita ambil pula sendal yang kulit, orang dia dia sendiri tidak tidak basah, berarti tadi kalau orang yang punyanya datang berarti mau berwudhu pakai sendal orang lain karena takut sendalnya basah. Kalau itu pula yang kita pakai ya salah. Tapi kalau sesuatu yang jelas, insya Allah kalau ketahuan orang yang kita pakai wudhu, bukannya dia marah malah senang, mungkin dia dapat pahala sendalnya dipakai untuk wudhu, tidak jadi masalah. Ya, kan? makanya kita katakan tadi, lihat-lihat juga sendalnya. Jangan sendal kulit bagus. Ya. Mau wudhu nih sengaja nih cari cari sepatu yang bagus dibasahin supaya banyak banyak pahalanya gitu ya tinggal di, dilihat keadaan apa kalau kita punya sendal solo dipakai orang sholat marah nggak kita padahal nggak diambil cuma dipakai untuk wudhu balik lagi padahal tadi juga sendal yang sama-sama kita pakai untuk wudhu kita gak akan marah begitu juga orang lain sebuah kaidah dalam agama Islam bermuamalahlah kepada manusia sebagaimana anda ingin manusia bermuamalah kepada anda itu kaidahnya kalau kita punya sendal pakai sendal swallow ketika orang memakainya untuk wudhu marah nggak kita? Nggak marah. Berarti orang lain juga tidak marah kalau kita pakai sendal swallownya untuk berwudhu. Kecuali kita hilangkan. Lain cerita. Tapi kalau kita punya sendal bagus, apa mereknya gitu sih juga tidak tahu misalnya mahal dan ketika kena kena air dia busuk apa segala macam kita sudah rawat dia kita sudah tidak ingin dia kena air bahkan kita tinggalkan sendal itu dan sepatu itu di tempat agak jauh dari air kemudian kita pakai swallow orang untuk wudhu tiba-tiba dipakai orang untuk wudhu marah nggak kita marah orang lain juga akan seperti itu jadi takarannya adalah bagaimana kalau kita yang diperlakukan seperti itu itu takarannya ketika kita tidak marah biasa saja ya insya Allah manusia juga akan seperti itu bahkan kita akan bersyukur mungkin setelah kita dipakai untuk wudhu ya, insya Allah manusia juga akan seperti itu begitu jadi takarannya di dalam di dalam di dalam sunnah adalah Bagaimana orang kalau memperlakukan itu kepada kita? Kalau kita nggak suka berarti jangan perlakukan itu kepada orang, walaupun itu hanya sendal. Wallahu a'lam. Salat rawatib zuhur ada empat rakaat dan salat rawatib asar ada empat rakaat. Yang jadi pertanyaan saya, salat rawatib ini dikerjakan sesudah azan atau sebelum azan, Ustaz? Rawatib zuhur empat rakaat sebelum azan ada, empat rakaat sebelum setelah azan, eh, maaf, empat rakaat sebelum sholat setelah azan. Hmm, maaf, pertanyaannya apa ini? dikerjakan sesudah azan atau sebelum azan? Nah, sebelum setelah azan. Setelah azan. Pelaksanaannya setelah azan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia merokok itu haram. Bagaimana hukumnya? Kami berjualan rokok sebelum fatwa ini dikeluarkan. Kalau soal sebelumnya, ya tinggal taubatlah. Apakah Anda meyakini bahwa rokok itu merusak? Ya, kalau iya untuk apa merusak orang lain? Iya kan? Kalau kita tahu rokok itu merusak, lalu kita jual juga, itu artinya kita merusak orang. Di dalam agama Islam, la wa la Tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain, tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri. Kepada orang lain tidak boleh. Kepada kita juga tidak boleh. Memberikan modal kepada diri kita nggak boleh dalam agama Islam. Oleh karena itu kenapa Islam melarang bunuh diri? Kenapa Islam melarang kita e, melakukan hal mudarat bagi diri kita? Bahkan di dalam agama Islam itu ada di dalam hadis dalam Sunan Abu Daud atau setir mini saya lupa. Kalau kita motong daging itu tidak boleh di antara tangan begini, nggak boleh. Karena ini kemungkinan akan Kelewatan kan? Jangan membelah daging di antara jemari kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Rasulullah memperhatikan sampai kepada titik yang seperti itu. Tidak boleh memberikan mudarat sampai kepada binatang. Kalau Anda mau menyembelih, tajamkan pisaumu. Rehatkan binatangmu. Artinya kalau kita membeli pakai menyembelih pakai pisau yang tumpul, tumpul yang kan kesakitan adalah binatang. Itu pun tidak boleh. Lihat, memberikan mudarat kepada binatang pun terlarang. Ada orang yang masuk neraka karena kucing kata Rasulullah. Dia kurung kucing itu di rumah, tidak dia biarkan makan cari makan sendiri dan tidak dia kasih makan sampai mati. Masuk neraka. La ilaha illallah. Memberikan mudarat kepada orang yang tidak boleh. Kalau kucing tidak boleh diberikan mudarat, jangan diberikan dia mudarat sampai dia mati. Rokok itu mematikan atau tidak? Maka permasalahan haram tidak haram bukan karena majelis ulama. Saya masuk pesantren ini tahun 90 sudah ada fatwa haram dari majelis ulama negara lain tapi bukan Indonesia. Dari ulama-ulama dunia kita sudah melihat adanya fatwa haram. Dan itu yang lebih jelas, yang lebih nyata, lebih real. Orang kafir aja sepakat kok Orang kafir sepakat bahwa rokok itu berbahaya. Apalagi orang Islam. Masyarakat muslimin, tidak ada makanan atau konsumsi sesuatu yang paling enak dikonsumsi di toilet selain rokok. Uh, paling enak di toilet itu paling enak itu merokok. itu. Ya berarti rokok itu ya sejenis-jenis yang keluar itulah kotor, menjijikkan, penyakit. Kemudian orang yang merokok, lihat. Setelah dia merokok, dia letakkan rokoknya diinjak-injak di tanah ini. Mana ada orang makan makanan kemudian makan itu diinjak-injak. Rokok satu-satunya. Kemudian nggak pernah kita orang merokok itu ketika mau metik apinya Bismillah. Belum pernah ketemu sekarang. Sampai sekarang nggak pernah sekali Nggak cocok rokok itu dengan baca bismillah nggak cocok, nggak nggak connect. Kalau kita makan salah kalau kita makan roti, kalau kita makan buah, bismillah cocok dia. Tapi rokok bismillah. Menunjukkan jauh sekali antara rokok itu dengan syariat. Dan sekarang orang mulai merokok itu sudah mulai tersudut kalau di ruangan umum dicarikan pojok-pojok. <laughs> Sudah lumayan, walaupun harus lebih parah daripada itu sebenarnya. Bagaimana cara sholat wajib di atas pesawat sedangkan arah pesawat membelakangi kiblat? Mohon penjelasan. <clears throat> Kalau kita memang bisa mengarah ke kiblat, itu lakukan. Dan alhamdulillah, kalau kita mau bisa dan itu kita praktekkan. Ketika pesawat itu dari arah Saudi ke Indonesia, berarti kita di belakang. Miring sedikit ke kiri. Sebagaimana kalau kita mengarah ke Saudi, arah kiblat ke depan, miring sedikit ke kiri. Itulah arah kiblat. Miring, nah saya nggak bisa mengatakan senti, tapi sedikit kali ini lurus gini, miring sedikit. Karena memang pesawat kita tidak langsung mengarah ke Mekah, dia mengarah ke ke Yaman, nanti berbelok ke Mekah. Itulah jalurnya. Jadi kalau memang kita bisa apa namanya berdiri nggak apa-apa silahkan walaupun kadang-kadang kita dimarahi pramugari pak nggak boleh pak sementara yang tegak-tegak depan toilet boleh yang tegak sholat nggak boleh aneh kan Nggak boleh pak. Mengganggu keamanan apa namanya keselamatan penumpang. Itu yang sholat depan yang berdiri depan toilet gimana? Tapi dimarahi, nggak boleh. Ada yang kena tegur, tapi juga juga nggak terus. Ya, namun cuek aja lah. Apakah ada perbedaan antara akidah dengan manhaj? Manhaj artinya metode, cara. Akidah artinya akidah, keyakinan. Karena kalimat ini satunya keyakinan, satunya metode. Ada persamaan, ada perbedaan. Di antara persamaannya adalah semua metode akidah adalah metode beragama. Semua jalan beragama berangkat daripada akidah yang benar. Namun ketika pembahasannya lebih khusus, akidah khusus bicara tentang apa yang diyakini oleh hati, manhaj khusus berbicara tentang reaksi ke depan. Dan lebih khusus lagi manhaj adalah di keterangan oleh para ulama, manhaj berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Wallahu alam. Dan semuanya adalah Islam. Semuanya di dalam kitabullah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah permainan sulap termasuk juga kesyirikan? Kalau murni sulap tidak. Kalau murni sulap tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kan murni sulap itu kan kecepatan tangan atau te trik teori gitu. Ini membakar dari jauh padahal campuran. Ada campuran obat, dua obat. Kita pernah melakoninya dulu. Dapat buku sulap, rahasia sulap, beli obat ini, beli obat ini di apotik Ketika dicampur di atas kertas, kertas itu terbakar setelah beberapa waktu. Maka dari jauh terbakar dia. Nah, itu tipuan tangan, tidak ada masalah. Ya, walaupun tidak mesti harus dilakoni, tidak tidak mesti harus disukai, karena itu termasuk melalaikan waktu, menghabiskan waktu. Tapi itu bukanlah kesyirikan. Ada orang yang kemudian dipancung Ternyata tidak mati. Padahal yang dipancung bukan dia. Dia bawa baju besi sepenuh badan, kemudian dia serondok ke bawah. Ada pintu keluar, pintu masuknya. Ya seperti itu sulap. Itu adalah sulap. Dan kita yang tidak tahu susah kita membedakan mana yang sulap, mana yang sihir. Ya kembalikan kepada Allah. Kalau memang itu sulap itu tidaklah kesyirikan. Apakah kita berdoa dengan mengangkat tangan Apakah apabila kita berdoa dengan mengangkat tangan, mata kita melihat kemana? Apakah ke atas? Ya soal mata boleh. Soal mata boleh ke atas, boleh ke bawah. Tidak ada larangan, tidak ada perintah khusus. Imam zikir dan doa bersama setelah sholat fardu. Apakah sebaiknya kita zikir sendiri di masjid tersebut atau kita meninggalkannya? Sebab kalau kita duduk kebiasaan kebiasaannya bersalaman dan apakah hukumnya? Zikir setelah sholat hukumnya sunat. Boleh kita lakukan di masjid sebagaimana boleh kita lakukan dalam perjalanan pulang tetap berzikir. Oleh karena itu, tergantung maslahat keadaan. Kalau seandainya keberadaan kita di masjid dan kita adalah orang yang mungkin dianggap sebagian orang berilmu, sehingga sikap kita bisa memberikan makna kepada mereka, kok Ustaz ini nggak mau ya zikir bersama? Kok Ustaz ini nggak mau ya bersalaman dalam bersaf-saf seperti dilakukan orang setelah sholat subuh. Sehingga terpancing orang untuk bertanya, kenapa Ustaz nggak mau salaman seperti itu? Kenapa nggak mau berzikir bersama? Ini lebih baik kita lakukan di di masjid. Sehingga mengundang pertanyaan orang untuk kebaikan. Mengundang kudwatun hasanah. Tapi kalau kita sebenarnya adalah preman, baru kemudian baru ngaji. Ya, ya preman baru tobat gitu ya tentu orang tidak akan melihat perbuatan kita. Dan ketika kita sudah mulai menyalahkan, habis sholat kita langsung pergi dan semacamnya, boleh jadi ini memberikan mudarat. Jadi semua itu bergantung keadaan dan kondisi. Lakukan perbuatan yang tepat di waktu yang tepat. Perlakukan perbuatan yang tepat di waktu yang tepat. Karena kalau perbuatan tepat waktunya juga tidak tepat juga tidak salah, tidak tidak benar. Hikmah itu melakukan yang benar di saat yang benar. Itulah hikmah. Menurut sebagian para ulama dalam definisi apa itu hikmah, yuktil hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Allah memberikan hikmah kepada orang yang ia inginkan. Barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh telah diberikan sesuatu yang sangat banyak. Apa itu hikmah? Melakukan tindakan yang benar di saat yang benar. Allah Ta'ala. Tolong jelaskan tentang masjid yang ada mihrabnya. Apakah kita boleh sholat di masjid yang ada mihrabnya? Tidak ada hal yang menyebutkan sholat di masjid yang ada mihrab batal. Tidak ada. Namun Rasulullah tidak pernah membuat mihrab di dalam masjidnya. Rasulullah tidak pernah membangun mihrab di dalam masjid. Sampai sekarang posisi bagaimana masjid Nabi masih seperti dulu. Lurus dibuatkan tiang-tiang lurus. Ini batas masjid Nabi. Tidak ada mihrabnya. Di zaman Umar diperluas Masjid Nabawi juga tidak pakai mihrab. Di zaman Utsman diperluas pun tidak pakai mihrab. Oleh karena itu, itu yang kita contoh. Soal kemudian manusia yang membuatnya, kita yakini bahwa itu tidak ada sunnahnya, tapi itu tidak akan membatalkan sholat. Allah. Ini sudah terjawab tadi. Apakah kita dijamin masuk surga apabila kita menghafal nama-nama Allah yang 99 itu sudah kita jawab tadi, bukan hanya semata-mata hafalan, tapi hafal, mengerti dan mengamalkan makna daripada tuntutan itu. Ketika Allah adalah Tawab, penerima taubat, kita rajin bertaubat. Allah ghafar, Maha Pengampun, kita rajin minta ampun. Paham? Yang seperti ini yang diinginkan oleh syariat. Ini maksud daripada asoha al jannah. Ada kawan Anda menanyakan yaitu apakah Anda jadi pulang kampung? Jadi jawaban Anda mungkin hari Selasa. Apakah mungkin di atas jawaban Anda tersebut kesyirikan atau atau apakah mungkin di atas jawaban anak tersebut kesirikan, kalau memang iya hmm, apakah apakah yang bisa saya lakukan untuk jawaban anak dan apa yang harus anak lakukan atas kesalahan tersebut mungkin tidak menunjukkan kepastian mungkin tidak menunjukkan kepastian maka daripada itu kita tidak mendahului ilmu Allah tabaraka wa taala insyaallah taala kata-kata mungkin itu tidak menunjukkan kepastian kita bisa melakukannya kemungkinan Allah insyaallah tidaklah kesyirikan Pertanyaan yang sama, Ustaz apakah apabila kita menghafal nama-nama Allah yang 99 itu Kita dijamin masuk surga Apakah kita dijamin masuk ke surga apabila kita menghafal nama Allah yang 99 itu? <laughs> Dua pertanyaan yang sama. Sudah kita jawab tadi. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah menambahkan kepada kita ilmu yang hak dan pemahaman yang hak serta amalan semangat untuk beramal.